Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirat Rasul, pasal-pasal dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir taala. Ya, disebutkan di buku ini di awal-awal tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau, ya demikian juga orang tua beliau Kemudian setelah itu kita sebutkan yang oleh Ibnu Katsir tentang ya kenabian Nabi. Awal mula beliau turun wahyu, kemudian berdakwah di Mekah, diusir, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ya, berdakwah di situ. Dan kita masih dalam peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pada pertemuan terlewat ya disebutkan tentang perang Badar, perang Uhud. Ya, kemudian di situ ada perang Ahzab, kemudian perjanjian Hudaybiyah yang mereka menyebutkan para ulama itu adalah kemenangan ya untuk kaum muslimin sebenarnya dan bukan fatwa Mekah. Kemudian berikutnya ya sebelumnya disebutkan umrah qada. Berikutnya qala rawadala fasrun pasal ba'tsu mu'tah utusan di perang Mu'tah di perang yang menjadi sejarah bagi kaum muslimin. Ya, semangat mereka untuk mencari syahadat mati syahid yang menggerakkan mereka menghadapi dari 3000 orang menghadapi 100.000 orang dari orang-orang Romawi dan bala tentaranya. yang Allah kemudian ya tunjukkan ya keberanian dari Khalid bin Walid pertama kali kemudian setelah beliau masuk Islam pertama kali kemudian nama beliau muncul di kalangan kaum muslimin ya dari musuh Nabi SAW di perang Uhud demikian juga merandakan kaum muslimin menjadi saifun min Suyufilah pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu Sebenarnya mengatakan kalau bin Walid kenapa enggak kenapa beliau enggak mati di medan perang ya beliau sedih menangis ketika beliau apa mati di atas tempat tidur dan mengatakan kenapa tidak mati di medan perang padahal 70 luka di depan itu semua adalah ya ketika berjihad. Sebutkan karena pedang Allah. Yang yang pedang Allah ya tidak patah kan itu. Namanya pedang Allah, Saifullah, pedang Allah. Kalau kemudian pedang Allah, boleh alam ya, semua dengan takdir Allah Subhanahu Kemudian mati di medan perang berarti kan bukan pedang Allah. Ya, nah pedang pedang Allah tidak patah. Akhirnya meninggal di di tempat tidur sebelah mata demikian. Ya. La yanamu ainul jubana istilahnya tidak tidur dengannya itu mata orang-orang yang benci, orang-orang penakut. Ini muncul Khalid bin Walid di perang inilah, perang Mu'tah ini. Ya, kepandian beliau bagaimana? Asalnya dari pasukan biasa, ini kan pasukan. Asal dari orang kafir masuk Islam. Dia dan sahabatnya Amr bin As. Amr bin As ketika itu mau membayar Nabi, mau menyalami Nabi. Kemudian ditarik lagi tangannya. Kenapa malak ya Amr? Kenapa wahai Amr? Kamu tarik tangan lagi. Ya Rasulullah aku mau berbaik pada kamu tapi aku aku memberikan syarat agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang terlibat. Kemudian Nabi mengatakan inal Islam tahdumu maka belau. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Khalid bin Walid dan Amr bin Asy dua teman ya masuk Islam keduanya. Sebutkan di sini beliau Ba'tsu Mu'tah, perang Mu'tah, suatu tempat yang ada di sekitar Suriah sekitar Urdun, Yordania sekarang ini ulama. Wala rahmatullah wala makana fi Jumadil Akhirah dan ketika di bulan Jumadil Akhirah Jumadil Tsani min sana di tahun zaman, di tahun yang ke-8 Hijriah, tahun 8 Hijriah ini di bulan Jumadil Akhirah. Bahasa sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus al-umara, pimpinan-pimpinan, bukan hanya amir tapi umara. Tiga orang, ila mu'tah ke mu'tah. Siapa itu? ya itu Zaid bin Harithah kecintaan beliau Ja'far bin Abi Thalib kemudian Abdullah bin Rawah tiga Abdullah, Abdullah bin Rawah ini yang masya Allah dia ya menghibur dirinya dengan syair ketika dia melihat Zaid bin Harithah terbunuh Ja'far bin terbunuh dia memegang itu syaitan membisikkan dia untuk mundur ya Orang kan kadang itu, awalnya masya Allah semangat, bahkan dia yang mengajak otomatis syahid. Ketika benar-benar sudah dipegang benderanya itu, mundur saja, mundur saja kan nah, itu. Ada dia membuat syair. Semua dalam Sahih Bukhari itu. Ya untuk untuk menyemangati jiwanya lagi. Nah, ini sudah datang waktunya yang kamu cari. Ya, akhirnya dia tidak mundur. Ada bisikan mau mundur itu. Akhirnya dia maju dan terbunuh juga. Tiga. Nabi memutus tiga. Amir semuanya terbunuh. Kemudian diambil benderanya oleh Khalid bin Walid. Maka Nabi mengutus Amir-Amir ke Mu'tah di mana itu mutahwaya Korea min ardi Syam? Suatu korea, suatu desa yang ada di negeri Syam. Sekarang ini kan daerah Palestina, Yordania, dan Lebanon, sekitar itu. <clears throat> aku bi bisa man qutila hunaka minal muslimin untuk membalas untuk mengambil sa'ar ini kotil ya untuk mengambil untuk membalas orang-orang yang terbunuh dari yang terbunuh di sana dari kaum muslimin. Ini untuk membalas ya eh, orang yang dibunuh dari kaum muslimin di sana di Mu'tah. Maka Nabi ingin membalas menyerang tempat tersebut. Pak Amar al nasi Zaid bin Harisah maulahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk manusia atas manusia ya sebagai pemimpin amirnya Zaid bin Harisah maulahu budak bu, bu, bekas budak beliau. Bapaknya Usamah, Usamah bin Zaid kan itu. Keduanya itu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakola kemudian Nabi SAW mengatakan, in usiba Zaidun apabila tertimpa yakni terbunuh Zaid Pak Ja'far bin Abi Thalib maka Ja'far bin Abi Thalib menjadi pimpinan. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawaha kalau terbunuh Ja'far kemudian terbunuh kedua tangannya itu pat yakni kedua tangannya itu apa? terputus sambil memegang bendera itu. Ya akhirnya diganti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sayap. Apabila terbunuh Ja'far maka Abdullah bin Rawaha. Kemudian setelah itu ya Nabi menyebutkan di sini fa kharaju fi nawi min salasa'alaf. Maka keluarlah sekitar 3000. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam mahum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan mereka uhum memberikan perpisahan saja. Nabi memberikan apa perpisahan saja. Nabi tidak ikut. Nabi mengutus pasukan ini saja 3000 orang. Ila ba'di tariq di sebagian jalan. Nabi me melepas mereka. Fasaru hatta idza kanu bima'an, maka mereka pun berjalan sampai ketika mereka di suatu tempat ma'an, yang disebutkan yaitu dekatnya Urdun, Yordania sekarang ini. Balaghum sampai kepada mereka kabar anna Heraklius ya, Herakl, yakni Heraklius ini Malaka Rom, rajanya Romawi, qad kharaja ilain telah keluar kepada mereka fi mi'a alf, 100 ribu. Bayangkan, 3 ribu melawan 100 ribu ya wa mahu Malik bin Zafilah bersama dengan 100 ribu ini Malik bin Zafilah fi mi'ah alf ukhra di 100 ribu yang lain juga 100 ribu tambah 100 ribu lagi minan nasar Arab dari orang-orang Kristennya nasaranya orang Arab orang Arab ada yang Kristen juga di waktu itu min lahmin dari lahom dari lahom wa judam dan tempat namanya judam wa qabail kodoah dan kabilah-kabilah suku-suku kodoah min bahra wabal dari tempat ya bahra dan bala. Wabal koin demikian juga bal koin. Pas tawaro al muslimun maka kaum muslimin pun bermusyawarah gimana ini kita cuma 3000 mereka tadi seratus ribu tambah seratus ribu lagi ada yang mengatakan seratus ribu saja ya gunakan ini kaum muslimin sana bermusyawarah wa qalu mereka mengatakan naktubu ila rasulillah kita menulis kepada Rasulullah SAW surat ya kan Ya Ya'muruna bi amri memerintahkan kita dengan perintahnya au yumiduna atau menambah pasukan kita. Gimana? Orangnya cuma sedikit. tiga ribu lawan seratus ribu. Tidak sebanding kan itu. Waqala Abdullah bin Rawah radhiyallahu maka Abdullah bin Rawah radhiyallahu beliau mengatakan, "Ya qaumai wa wallahi demi Allah inna ladina kharajtum sesungguhnya sesuatu yang kalian keluar ya telubuna amamakum tatlubun yang kalian minta, yang kalian cari di depan kalian, yakni syahadah itu mati syahid. Itu yang kalian cari. Kalian cari mati syahid. Walaqad kuntum tamanal mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuh wa antum tandurun. Rasulullah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sungguh kalian dulu telah tamanau berangan-angan mati syahid. Ya. Dan sekarang di depan kalian. Nah, di sini juga disebutkan. Yang kalian cari itu mati syahid. Wa innakum matuqatiluna nas biadat wala quwwah. Kalian berperang ya, tidaklah kalian berperang memerangi manusia itu dengan jumlah dan kekuatan wa ma nuqatiluhum dan tidaklah kalian berperang memerangi mereka illa bihadaddin kecuali dengan agama ini alladzi akramanallahu bi yang Allah muliakan kita dengannya fantaliku berangkatlah kalian Pantolaku berangkatlah kalian wa ya ihda husnain maka dia itu adalah salah satu dari dua kebaikan imma duhur bisa jadi dia itu adalah kemenangan ya ini tampak kemenangan wa imma syahadah dan bisa jadi itu mati syahid bahwa pak kaum maka kaum pun sepakat dengannya. itu mereka pun berangkat. Ya, akhirnya berangkat setelah dikuatkan yang tadi. Yang pengen carikan kematian sudah. Ya. Ini ji'tukum birijalin tuhibunal mauta kama tuhibuna antum al haya. Sebagian pimpinan mereka mengatakan demikian. Kalian ya, aku datang pada kalian dengan orang-orang yang menginginkan kematian sebagaimana kalian menginginkan kehidupan. Ya demikian. Yang nanti akan disebutkan ya sampai di sini. Semoga saya ada. Semoga.